بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها Diriwayatkan dari Abi Ta'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan kalian lalaikan. wahadda hududan dan memberikan batasan-batasan fala ta'taduha maka jangan kalian lampaui wa harrama asya'a dan mengharamkan perkara-perkara fala tantahiquha maka jangan dilanggar wa sakata an asya'a dan mendiamkan perkara-perkara rahmatan lakum sebagai rahmat buat kalian bukan lupa ghairat nisyanin bukan lupa fala tabhatu anha maka jangan kalian membahas-bahasnya hadisun hasanun rawahu ad-daruqutni wa ghairuhu هذا الحديث من رواية مقحول عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان Hadis ini diriwayatkan oleh Makhul dari Abi Sa'labah Al-Khushani Dan hadis ini memiliki dua ilat dua cacat. Ihdahuma, salah satunya, anna makhulan lam yasih lahu sima min abi ta'alaba. Cacat pertama, bahwa makhul tidak sahih kalau dia pernah mendengar dari Abi Sa'labah. Artinya, tidak bertemu dengan Abi Sa'labah atau tidak mendengar lam yasih lahu sima, tidak mendengar, bisa bermakna tidak ketemu, ini sudah meninggal, ini baru lahir. Bisa juga dalam keadaan umur-umur belum mendengar. Artinya ketika mafhul meninggal, eh, ketika bisa Alba meninggal, mafhul itu dalam keadaan masih kecil yang belum yasma begitu, belum sima, belum sah simaknya كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما sebagaimana dikatakan oleh Abu Musir Dimashqi dan Abu Nuaim Al-Hafidh dan lain-lain dari keduanya. Salam. Dalam masuk kafam. Tafadhal. Masuk aja. Wasaniyah, ilat yang kedua Anahu ikhtalafa fi raf'ihi wa waqfihi ala Abi Sa'labah. Yang kedua cacatnya adalah berselisihnya tentang rafa' atau waqaf. Apakah dia marfu atau mauquf? Marfu itu nyambung kepada Nabi, mauquf itu berhenti pada sahabat saja. Assalamualaikum. Apakah dia mauquf atau marfu'? Rawahu ba'duhum an makhul min qawlihi. Diriwayatkan oleh sebagian mereka dari makhul dari ucapannya Lakin qala Daruqutni tetapi Daruqutni berkata al ashbah bil sawab al marfur yang benar yang paling dekat dengan kebenaran ashbah paling mirip adalah al marfur rafa kepada Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هو أشهر kata beliau itu yang lebih masyhur. وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث والشيخ حسن هذا الحديث وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر ابن سمعاني في أماليه demikian pula sebelumnya dihasankan oleh Hafidh Abu Bakar Ibn Sam'ani seperti Syekh yang maksud adalah An-Nawawi wallahu a'lam وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى Dan telah diriwayatkan makna hadis ini secara marfu' dari sisi lain min wujuhin ukhar. Kharrajahu al-Bazzar, dikeluarkan oleh al-Bazzar dalam musnadnya. dan Hakim dari hadis Abu Darda dari Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahwasanya beliau berkata ma ahallallahu fi kitabihi huwa halal apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu halal wa ma harrama huwa haram dan apa yang diharamkan maka itu haram wa ma sakata anhu huwa afwun sedangkan apa yang diam daripadanya maka itu dimaafkan. Bukan Allah lupa, tetapi sengaja Allah biarkan. Faqbalu minallahi afiyatahu. Maka terimalah dari Allah kemudahannya. Terimalah dari Allah afiyahnya, rahmatnya. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'a. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak lupa sesuatu. Kenapa ini gak dibahas ya? Ya berarti boleh. Silakan. Jangan-jangan, jangan, jangan pakai jangan-jangan. Kalau nggak ada dalilnya, la ayah wala hadis berarti afun dimaafkan oleh Allah Taala. Tumatalah hadil ayah. Kemudian dibaca ayat ini. Wa makana rabbuka nasiya. Dan tidaklah Rabbmu nasiya. Tidaklah Rabbmu alpa, lupa. Wa qala al-hakim, berkata al-hakim. Sahihul isnad sahih sanadnya. Wa qala al-Bazzar isnaduhu salih, sanadnya salih. Maka yang seperti ini bisa mendukung yang tadi karena maknanya sama. Wa at Tabrani wa Daruqutni min wajhin akhar. Diriwayatkan pula oleh Tabrani dan Daruqutni dari sisi lain dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimithli hadis Abi Sa'labah. Ternyata mirip seperti hadisnya Abu Sa'labah. Wa qala akhirih dan berkata di akhirnya rahmatan minallahi faqbaluha. Itu rahmat dari Allah, maka terimalah. Berbeda lafaznya sedikit, tapi maknanya sama. Yang tadi dikatakan faqbalu minallahi afiyatahu. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'a. Sedangkan riwayat Tabrani dan Daruqutni ini rahmat minallah, faqbaluha, terimalah. Walakin isnaduhu dhaif. Tetapi yang ketiga ini dhaif. Wa kharraja Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tirmidzi juga meriwayatkan dan juga Ibnu Majah dari riwayat Saif Ibni Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Abi Utsman dari Salman radhiyallahu taala anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditanya Rasulullah sallallahu tentang as-saman wal jubn. Ditanya tentang samin, samin, wal jubun. Hah? ya, Wal wal fira, Sejenis keju juga. Di sini maknanya namanya sama saja. Keju yang putih, keju yang kuning, keju yang keras, keju yang lembut, sama. Dalam bahasa Arab berbeda-beda. Faqala al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Maka Nabi menjawab, yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Dan haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Adapun yang diam daripadanya, maka itu adalah perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaklumi, maafun. Wa qala Tirmidzi, berkata juga Tirmidzi, diriwayatkan oleh Sufyan yakni Sufyan bin Uyainah dari Sulaiman dari Abi Utsman dari Salman min qawlihi qal wa ka'annahu asah kata beliau sepertinya kata Tirmidzi ka'annahu asah sepertinya ini lebih sahih wa dzakara fi al ilal dan beliau sebutkan dalam al ilal dari Al-Bukhari anahu qala fi haditsin marfu' Bahwa oh, beliau berkata dalam hadis yang merfu, "Ma arahu mahfuda. Aku tidak melihatnya mahfuz. Wa qala Ahmad huwa munkar. Munkar itu lawannya mahfuz. Jadi kalau tidak mahfuz berarti munkar. Dan munkar itu maknanya eh, menyelisihi hadis yang lebih sahih. Menyelisihi hadis yang lebih sahih. Lawannya adalah syadz atau sejenisnya. Begini, yang menyelisihi hadis yang sahih ada dua. Imma ma'a dha'fin wa imma ma'a ma'a sihah. Kalau bersama kesahihan tapi menyelisih hadis yang lebih sahih, itu yang dikatakan dengan syah. Tetapi kalau dia yang punya kelemahan, menyelisih hadis yang lebih sahih, maka itu munkar. Jadi dikatakan wa man khalafa sahih fa huwa syad wa ma'a dha'fi fa huwa munkar. Begitu kata mereka dalam matan-matan mustalah hadis. Yang menelisih hadis yang lebih sahih adalah syad wa ma'ad dha'fi tetapi bersama kelemahan maka dikatakan munkar. Tayyib adapun mahfuz yang sebaliknya bahwa dia terjaga artinya tidak menyelisihi yang lebih sahih. Wa ankarahu Ibnu Ma'in aidan Ibnu Ma'in juga menganggapnya demikian. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi huwa khata. Kata Abu Hatim Ar-Razi huwa khata. Ini yang terakhir ya, hadis yang terakhir dibaca tadi. Itu kalimat al-halal Allah fi kitabih wal haram Allah fi kitabih. Wa huwa khata. Rahu thiqat an Taimi an Abi Uthman an Nabi sallallahu mursalan laisa fihi Salman. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah ternyata dalam keadaan mursal tidak disebutkan Salman padanya. Qultu wa qad ruwiya an Salman min qawlihi min wujuhin ukhar. Tetapi aku katakan kata Ibnu Rajab diriwayatkan pula dari Salman. Yang tadi mursal enggak disebutkan Salmannya. Tetapi hadis dengan sanad yang bersambung sampai kepada sahabat Salman diriwayatkan pula min wujuhin ukhar dari sisi-sisi lain. Wa kharraj Ibnu Adi ابن من حديث ابن عمر مرفوعا وضعف أو ضعف isnadahu Ibnu Adi meriwayatkan pula dari Ibnu Umar secara marfu tetapi beliau menganggap dhaif sanadnya demikian pula diriwayatkan oleh Saleh Al-Murri Anil Jurair atau Jurairi an Abi Uthman An-Nahdi an Aisyah dari Aisyah secara marfu wa akhta'a fi isnadihi, tapi sanadnya ada salah. Diriwayatkan dari Al Hasan secara mursal. Wa kharaja Abu Dawud min hadis Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibnu Abbas, qal kana ahlul jahiliyah yakuluna asya'a. Dulu penduduk jahiliyah memakan segala sesuatu. Wa yatrukuna asya'a takadduran dan meninggalkan beberapa perkara karena jijik saja. Faba'athallahu nabiyahu. Jadi mereka makan apa saja kecuali yang mereka anggap kotor, kotor atau jijik. Maka Allah utus nabinya dan menurunkan kitabnya wa ahalla halalahu menghalalkan yang halalnya wa harrama haramahu dan mengharamkan yang haramnya. Fama ahalla fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang dihalalkan berarti dia halal, apa yang diharamkan berarti dia haram. Wa ma sakata anhu dan apa yang Allah diamkan bahwa afun maka dia maafun, termaafkan Watala tala ajidu fi ma fima uhiya ilayya muharrama kemudian dibacakan ayat katakan aku tidak dapati pada apa yang diwahyukan kepadaku haram kecuali ini dan ini dan ini wahada hadha ini hadis mauku. Mauku yakni berhenti pada ucapan sahabat Sanad yang sahih. Berarti apa? Ucapan sahabat yang sahih. Ucapan sahabat sudah sudah cukup menunjukkan ilmu. Artinya ada riwayat itu dari sahabat. Wa qala Ubaid ibn Umar أن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما Sesungguhnya Allah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Wa ma ahalla fahuwa halal. Apa yang dihalalkan maka dia halal. Dan apa yang diharamkan maka dia haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Sedangkan apa yang didiamkan maka itu afun. Ikhwan Ibn Azzaqullah ucapan sahabat tadi menggambarkan bahwa jahiliyah seperti masyarakat di Manado makan segala macam dimakan. Kalau ada yang pernah ke pasar Manado, di sana ada tikus bakar, ada anjing bakar, ada kucing bakar, ada semua dimakan. Ular, ada semua. Nah, sehingga kemudian <clears throat> datang agama Allah, Islam yang sempurna, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram. Maka apa yang dihalalkan berarti halal, apa yang diharamkan berarti haram. Apa yang dibiarkan berarti maafun. Dimaafkan. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام أو قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام berarti hadis Abi Tha'labah ini yang ternyata diriwayatkan dari sekian banyak jalan hadis yang semakna dengan ini yang menunjukkan bahwasanya di sana pernah ada ucapan tersebut yang diketahui oleh para sahabat bahwasanya Allah atau hukum-hukum Allah ada empat macam. Ada faraid yang wajib-wajib, ada maharim yang haram-haram, ada hudud, batasan-batasan, dan ada maskutun anhu. Ini jenisnya, bukan hukumnya. Kalau hukumnya ada lima. Wajib, haram, anjuran, mustahab, kemudian makruh, kemudian mubah. Tetapi jenisnya ada faraid yang harus-harus, ada maharim yang haram-haram, ada batasan-batasan dan ada perkara yang didiamkan. Maskutun anhu. Wadalika yajma' ahkam ad-din kullaha. Dan ini mengumpulkan seluruh hukum-hukum agama. Seluruhnya. Kalau Abu Bakar ibn Sam'ani, berkata Abu Bakar ibn Sam'ani, tak? Masih ada tempatnya, apalagi untuk kami Umar. Khusus dikosongkan. Tertentu. Iya. Eh? Masya Allah. Labas. Labas dibalas. Labas طيب قال أبو بكر بالسمعاني هذا الحديث أصل الله يحييكم أصل كبير من أصول الدين merupakan prinsip yang sangat besar pokok dalam masalah agama min usuluddin dari prinsip agama. Qala wa hukiya an ba'dihim annahu qala dan dihikayatkan pula dari sebagian mereka para ulama annahu qal laisa fi ahadits Rasulullah sallam haditsun wahid ajma' bin firadihi li usulil ilmi wa furu'ihi min hadits Abi Sa'labah. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi satu hadis yang ajma'a bin firadihi yang dia mengumpulkan secara sepakat padahal sendiri hadis itu tapi mengumpulkan usul ilm mengumpulkan sekian prinsip-prinsip agama dan sekaligus cabang-cabangnya tidak ada yang seperti hadis Abu Sa'labah. Hadis Abu Sa'labah ini mengumpulkan semua usul prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya. Kalau wahukiya an Abi Wasilah Al-Muzani anahu qal bahwasanya dihikayatkan pula dari Abi Wasilah Al-Muzani bahwa beliau berkata jama'a Rasulullah Sallam ad-din fi arba'i kalimat Nabi mengumpulkan agama ini, ini meringkas agama ini dengan empat kalimat saja. Kemudian disebutkan hadis Abi Ta'alabah. Sesungguhnya Allah farada faraid, fala tudayyi'uha. Wa hadda hududan, fala ta'taduha. Wa harrama asya'an, fala tantahikuha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ini mencakup atau meringkas seluruh agama ini lengkap. Qala Ibnu Sam'ani, "Faman 'amila bihadzal hadits faqad hazat thawab." Siapa yang mengamalkan hadis ini, maka dia sudah layak mendapatkan pahala. Wa aminal iqab dan sudah selamat dari azab. Lianna man addal faraid karena siapa yang menunaikan kewajiban-kewajiban wajtanabal maharim dan meninggalkan yang haram-haram wa waqafa indal hudud dan berhenti di batas-batasnya wa tarkal bahath amma ghaba anha amma ghaba anhu dan tidak membahas apa yang tidak dibahas, faqad istaufa aqsamal fadl, maka dia telah terkumpul padanya seluruh keutamaan. Demikian kata Ibnu Sana'ani. Siapa yang mengamalkan hadis ini sudah layak mendapatkan pahala dan sudah selamat dari dosa. Mengapa? Dia kerjakan yang wajib-wajib, dia tinggalkan yang haram-haram. Kemudian berhenti pada batas-batasnya dan tidak membahas apa yang tidak perlu dibahas. Selamat dia. Wa awfa Dia telah menunaikan hak-hak agama. Lianna syara'i la yakhruj an hadhihi al-anwa' al-madhkura fi hadha al Karena syariat tidak keluar dari hadis ini. Syariat la takhruj an hadhihi al-anwa' tidak keluar dari empat jenis faraid fala tudayyi'uha Kemudian hudud fala ta'taduha. Kemudian maharim fala tantahiquha. Kemudian maskutun an fala tabhathu anha. Selesai. Itu agama lengkap dalam hadis ini. لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث فأما الفرائض adapun yang faraid فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به Maka faraid adalah apa yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya dan apa yang diharuskan untuk ditegakkan oleh hamba-hambanya. Seperti salat yang wajib, zakat yang wajib, puasa yang wajib, haji yang wajib. Salat lima waktunya, zakat ketika sudah mencapai nisab dan sudah lewat satu haul, puasa di bulan Ramadannya dan haji yang pertamanya. Haji yang kedua sudah bukan wajib. Waqad ikhtalafa ulama dan berdisi para ulama hal wajib wal fardu ma'nan wahid amla. Apakah kewajiban dengan fardu itu sama? ma'nan wahid, satu makna atau berbeda? berdisi para ulama, faminhum man qala huma sawa' Di antara mereka yang berkata, dua-duanya sama. Wa kullu wajibin bidalilin syar'i min kitabin أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض sama yakni setiap yang wajib diwajibkan dengan dalil yang syar'i. Ada apakah dengan Al-Quran atau dengan Sunnah atau dengan ijma dan lain-lain dengan dalil-dalil syar'i, fahuwa fardun maka itu juga fardu setiap yang setiap yang wajib maka dia fardu setiap yang fardu maka dia wajib wa huwa al-mashhur an ashab Syafi'i dan ini yang masyhur dari pengikut-pengikut Imam Syafi'i yakni ulama Syafi'iyah ulama Syafi'i wa hukiya riwayatun an Imam Ahmad dan juga dihikayatkan pendapat ini dari Imam Ahmad Lianahu qal, kullu ma fis salati fahuwa fardun. Seluruh apa yang ada dalam salat, maka dia wajib. Wa minhum man qala, bal al fardu ma athbata bidalilin maqtu'in bihi wal wajib ma thabata bighairi maqtu'in bihi wa huwa qaulul wa ghairihim. Pendapat kedua menyatakan beda wajib dengan fardu. Apa itu? Perbedaannya. Kalau fardu, kata mereka, ma tabata bidalilin maktu'in. Apa yang diwajibkan, difardukan dengan dalil yang maktu'. Maktu' itu qat'i. Qat'i, yang tegas. Qat'iyu ad-dilalah. Wa qat'iyu thubut. Qat'iyu thubut wa qat'iyu dilalah qat'i secara sabitnya seperti dengan Quran atau dengan hadis yang sahih apalagi mutawatir itu dikatakan qat'i qat'i dilalah maknanya langsung mengarah pada benda itu atau pada perbuatan itu harus langsung mengarah atau dikatakan hadisnya tidak bermakna dengan makna lain atau tidak istimbaton tetapi nassan. Karena dalam keadaan dalil-dalil itu ada dua jenis. Ada dalil sari, ada dalil yang muawwal. Ada yang sari langsung pada dohir kalimatnya ini haram. Maka itu haram. Tapi ada yang secara istimbal bahwa maksudnya itu ini, ini maksudnya ini, maka itu haram. Itu tidak langsung namanya. Maksudnya qat'i adalah yang langsung. Rasulullah memegang emas di tangan kanannya, memegang sutra di tangan kirinya, kemudian menyatakan hada atau hadani haramun ala dukuri ummati. Haram atas laki-laki umatku. Riwayatnya sahih, tegas. Kalimatnya tegas sekali. Haramun ala dukuri ummati. Maka kita heran kalau ada sebagian orang-orang yang menganggap tidak haram. Itu maksudnya haram. Ya akhi, kalimatnya sudah sangat jelas. Hada haramun ala dukuri ummati. Kalau kurang jelas dipegang oleh Nabi. Memegang emas dan memegang sutra dan menyatakan haram ala dukuri ummati. Itu contoh. Demikian pula seperti perintah dalam Quran aqimus shalah wa atu zakah, aqimus shalah wa atu zakah, aqimus shalah wa atu zakah. Ditambah lagi dengan dalil dari hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa iqamnas shalah wa ita'iz zakah tidak ada keraguan padanya ini maktur namanya maka itu fardu menurut mereka Baik. Yang selain itu, menurut ya, bukan fardu, ya wajib wajib, tapi tidak fardu. Wal wajib ma thabata bi ghairi maqtu'in bihi. Sedangkan yang wajib apa yang telah sabit keharusannya bukan dengan dalil yang qat'i. Dalil yang tidak langsung atau dalil yang merupakan kesimpulan dari dalil, bukan dalilnya tapi kesimpulan dari dalil. Nah, mila akhirnya. Bahwa qaulul Hanafiyah wa ghairihim sehingga jangan kaget kalau mereka para ahnaf berkata sholat witir itu wajib. Sholat witir wajib. Bukan yang wajib cuma lima waktu. Yang lima waktu itu fardu. Nah, beliau bedakan. Bahwa yang lima waktu itu fardu. Sedangkan witir wajib. Kenapa? Karena mereka menyimpulkan. Bukan darah langsung dari nasnya. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Berarti harus berarti wajib menurut mereka. Wa aktsarun nusus an Ahmad tufarriq bainal fard wal wajib. Tadi disebutkan pendapat pertama dari Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i dari para ulama Syafi'iyah. Wa riwayatun an Imam Ahmad dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad atau Imam Ahmad pernah berpendapat seperti itu. Tetapi yang masyhur aktsarun nusus kebanyakan dalil-dalil, eh, kebanyakan nas-nas dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad membedakan antara fardu dengan wajib. Fanaqala jama'atun min ashabihi dinukil oleh sekelompok dari pengikut-pengikutnya para ulama Hanabilah dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, "La yusamma fardhon illa ma kana fi kitabillah ta'ala." Tidak dikatakan fardu kecuali kalau di dalam kitabullah Al-Qur'an. Wa qala fi sadaqatul fitri dan beliau berkata tentang sedekah fitri zakat fitrah Qala ma ajtari'u an aqula innaha fardun. Aku tidak lancang, tidak berani mengatakan kalau itu fardu. Ma'anahu yaqulu wujubiha Padahal Imam Ahmad berpendapat zakat fitrah wajib. Aku tidak lancang mengatakan kalau itu fardu. Famin ashabina man qala. Maka di antara sahabat-sahabat kami dari ulama Hanabila berkata muraduhu yang dimaukan oleh beliau annal farda ma thabata bil kitab. Bahwa apa yang telah sabit dalam Al-Qur'an maka itu fardu. Wal wajib adapun yang wajib ma thabata bis sunnah apa yang telah sabit di dalam sunnah. Wa minhum man qala arada anna al-fardha masa batal bil istifadah. Di antara mereka juga ada yang berkata bahwa maksud Imam Ahmad arad yang beliau inginkan annal fardha bahwa yang fardu masa batal bil istifadah. Apa yang telah sabit dengan riwayat dengan dalil yang mustafidah. Istifadah artinya diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Wan naql al mutawatir dinukil dengan nukilan yang banyak mutawatir. Istighfar banyak tapi belum mutawatir. Jadi istighfar ke atas. Baru dikatakan fardu. Kalau tidak sampai istighfar maka dikatakan dengan enam wajib saja. Wal wajib masabata min jihatil istihad. Sedangkan wajib adalah apa yang telah sabit dalam istihad atau dengan istihad wasaghal khilafi wujudihi dan kemudian terjadi perselisihan para ulama dalam istihadnya maka itu dikatakan wajib aku tidak lancang mengatakannya sebagai fardu fardu itu yang tegas dengan Quran wa yushkil ala hadha anna Ahmad qala fi riwayat al-Maimuni fi birr al-walidain laysa bi fardin walakin aqulu wajibun ma lam yakun ma'siyah tapi yang aneh atau yang menyulitkan yuskil itu yang membuat bingung bahwa Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat Al-Maimuni berpendapat bahwa birrul walidain berbakti pada kedua orang tua itu bukan fardu. Walakin aku wajib, tapi aku katakan wajib, tapi bukan fardu. Malam yakun ma'siyah selama tidak bermaksiat atau selama bukan maksiat. Wabirul walidain mujma' ala wujubihi. Padahal birrul walidain mujma' secara ijma' wajib dan diriwayatkan juga dengan riwayat yang mutawatir bahkan di dalam Quran bukan sekali. Waqad kasuratil awamir bihi fil kitab was sunnah dan telah banyak perintah-perintahnya dalam Quran dan sunnah. Fadhahiru hadha annahu la yaqulu fardan illa ma warada fil kitab wa sunnati tasmiyatuhu farda. Berarti sepertinya Imam Ahmad tidak menyebut fardu kecuali kalau dalam Quran disebut fardu. Tidak menyebut fardu kecuali kalau dalam hadis disebut fardu. Qala la yaqulu fardan illa ma warada fil kitab wa sunnah tasmiyatuhu fardan. Tidak dikatakan fardu kecuali kalau disebutkan dalam kitab sunnah penamaannya dengan fardu, maka beliau pun ikut mengucapkan fardu. Kalau tidak, la ajtari'u, aku tidak berani lancang mengatakan fardu. Barakallahu fiikum. Wa qad ikhtalafa salaf fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Berselisih juga para salaf tentang amar ma'ruf nahi munkar Hal sama faridah? Apakah dikatakan fardu? Amla atau tidak? Faqala Juwaibir An Dhahab. Huma min faraidillahi azza wa jal. Beliau berkata bahwa keduanya merupakan fardu min faraidillah. Dari fardu-fardu yang Allah fardukan. Wa kadzalika ruya an Malik. Demikian pula dikatakan dari Malik Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah aslul Islam, pokok ajaran Islam. Nah, Rawa Abdul Wahid Ibn Zaid Anil Hasan Qala laysa bifaridatin." Kata beliau ini bukan faridah Karena faridah ala Bani Israel Pernah dijadikan fardu dalam Bani, Bani Israel Farahimallah hadil ummah lidha'fihim. Maka Allah rahmati umat ini karena kelemahan mereka. Faja'alahu alaihim nafilah. Maka dijadikannya sebagai nafilah. Wa kataba Abdullah ibn Shibrumah ila Amr ibn Ubaid abiyatan masyhurah. Awaluha ditulis oleh Abdullah ibn Shibrumah kepada Amr ibn Ubaid bait-bait syair yang masyhurah awaluha awalnya al-amru bil ma'rufin ya amr nafilatun wal qa'imuna bihi lillahi ansaru amr ma'ruf nahi munkar ya amr adalah nafilah tetapi yang menegakkannya adalah ansarullah penolong-penolong Allah ala kulli hal amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu alal kifayah. Jadi tidak dikatakan fardu secara mutlak, tidak akan dikatakan nafilah secara mutlak. Tetapi fardul alal kifayah. Kalau ada yang menegakkannya, bagi yang lain jadi sunnah. Kalau nggak ada yang menegakkan sama sekali, dosa semuanya. Itu dikatakan fardu alal kifayah. Waktalafa kalamu Ahmad fihi hal yusamma wajiban amla. Dan berselisih ucapan Imam Ahmad Apakah dia menamakannya sebagai wajib atau tidak? Farawa anhu jama'atun ma yadullu ala wujubihi. Beberapa jamaah dari pengikutnya mengatakan yang mengarah tentang wajibnya. Diriwayatkan dari Abu da, da dari dia oleh Abu Dawud, "Rajul yaradun tambur wa nahwahu." Diriwayatkan dari Imam Ahmad oleh Abu Dawud tentang seseorang yang yara at-tunbura wa nahwahu. Awajibun alaihi tabyiruh. Melihat seseorang yang dalam keadaan menabuh ya, genderang dan sejenisnya. Apakah wajib diingkari? Qala ma adri ma wajib in ghayyar fahuwa fadl. Aku tidak tahu apa itu wajib, tetapi siapa yang merubahnya maka itu adalah keutamaan. Qala Ishaq ibn Rahawih atau Rahu ya. Huwa wajibun ala kulli muslimin. Dia wajib atas setiap muslim illa an yukhsha ala nafsih kecuali kalau dikhawatirkan atas dirinya. Berarti wajib sekemampuannya. ولعل أحمد يتوقف في إطلاق wajib ala ma laysa biwajib. seperti Imam Ahmad ya berhenti tidak mau mengucapkan istilah wajib apa yang tidak disebutkan dalam riwayatnya sebagai wajib alal a'yan karena itu bukan wajib alal a'yan maka beliau tidak menyatakan wajib padahal dikatakan bal alal kifayah fardu kifayah jadi Imam Ahmad fardu kifayah pun nggak berani menyatakan kalau itu wajib aku tidak berani menyatakan kalau itu wajib karena fardunya fardu kifayah kalaupun tidak mengerjakan semuanya, apakah dosa semuanya? Allah kaulin. Atas pendapat atau satu pendapat menyatakan begitu. Kalau gak yang mengerjakan kalian semua. Tetapi kalau mau dirinci, mereka akan punya rincian. Apakah seluruhnya benar-benar semua muslimin dosa? Tidak. Yang tahu saja dan yang punya ilmu. Yang tidak tahu tidak dosa karena tidak melihat yang tahu tapi nggak punya ilmu tidak terkena beban. Tetapi tahu dan dia tahu ilmunya, kemudian diam, mereka lah orang-orang yang di sekitarnya dosa. Apakah semua orang yang punya ilmu dan tahu semua dosa? Masih dirinci lagi. Dosa, tetapi yang paling dekat dengan orang yang berbuat munkar tadi, yang berarti paling mampu untuk berbicara, maka dia paling dosa. Yang ini agak jauh. Agak dimaklumi. Lebih jauh, lebih dimaklumi. bila akhir. Demikian pula tafawud berbeda-beda kemampuan masing-masingnya. Ada yang mampu dengan tangannya, maka dia semestinya dengan tangannya. Kalau dia kemudian hanya dengan hatinya saja benci kemudian pergi, maka dia mendapatkan satu dan satu kejelekan. Apa itu? Dia mampu, tapi tidak dikerjakan. Wabil misal yattadihul maqam. Dengan contoh akan jelas pembicaraan. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada guru melihat muridnya berbuat maksiat, kemudian dia dengan hati saja. Apa enggak, enggak, enggak jelas itu orang? Muridnya berbuat maksiat. Loh, itu muridmu. Dengan hati saja mengingkarinya. Loh, kamu gurunya, kamu mampu untuk menarik telinganya, eh, sedang apa kamu? Bisa. Itu itu maksudnya ya. Jadi kalau orang mampu di atas dengan tangan, tapi dia memilih yang paling bawah. Jadi ada sesuatu.